Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam program belajar tauhid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di, di sisinya. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran yang pertama yaitu mengenai pentingnya mempelajari ilmu tauhid. Banyak sekali dari, dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan tentang pentingnya mempelajari ilmu tauhid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya tujuan penciptaan jin dan manusia adalah beribadah, yaitu sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yaitu untuk bertauhid. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, yang mengajak U'budullaha bu tauhud Sembahlah Allah dan jauhilah tauhud tauhud sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ila wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka yaitu Hud. Kala dia berkata, Ya kaum ibudullah manakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila samuda akhahum salihan." Kala ya kaum ibudullah ma kumin min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka yaitu Salih. Dia berkata, Ya kaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kamu, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ila madyana akhahum syu'aiban." Dan kepada kaum Madian kami mengutus saudara mereka yaitu Syuaib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 illa nuhi ilaihi kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana bahwasanya tidak ada ilah itu tidak ada sesembahan yang benar yang hak kecuali aku yaitu Allah fa'buduni maka sembahlah aku saja dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda hakulillahi adalah ibad, أن wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi syai'an. Adapun hak hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, yaitu tidak akan mengekalkan di dalam neraka orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Rasulullah SAW suatu ketika berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala ketika beliau mengutus Mu'ad untuk berdakwah di negeri Yaman. Kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyuhidullah." Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka yaitu supaya mereka mentauhidkan Allah. Sebagaimana disebutkan riwayat ini oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Tauhid. Imam Az-Zahabi rahimahullah menerangkan bahwasanya barang siapa yang bersekutukan Allah lalu meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia termasuk penghuni neraka secara pasti. Sebagaimana barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu bertauhid dan meninggal dalam keadaan beriman, yaitu tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia termasuk penghuni surga walaupun dia harus disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan juga oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwasanya di antara keutamaan tauhid yang paling agung adalah ia merupakan sebab yang menghalangi kekalnya seorang di dalam api neraka yaitu apabila di dalam hatinya masih terdapat tauhid meskipun seberat biji sawi. Kemudian apabila tauhid itu sempurna di dalam hati seorang, maka akan menghalangi dirinya dari masuk neraka secara keseluruhan. Artinya dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad eh, bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya tauhid menjadi perintah yang paling agung disebabkan ia merupakan pokok seluruh ajaran agama. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan ajakan itu yaitu tauhid dan beliau pun memerintahkan kepada orang yang beliau utus untuk berdakwah agar memulai dakwahnya dengan tauhid. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala bahwasanya sesungguhnya memperhatikan perkara tauhid adalah prioritas pertama yang paling utama dan kewajiban yang paling wajib sementara meninggalkan dan berpaling darinya atau berpaling dari mempelajari tauhid merupakan bencana yaitu malapetaka yang sangat besar yang menimpa manusia. Oleh karenanya menjadi kewajiban setiap hamba untuk mempelajari tauhid dan mempelajari hal-hal yang membatalkannya, meniadakan atau mengurangi kualitas tauhid seorang, demikian juga wajib baginya untuk mempelajari perkara apa saja yang bisa merusak atau membuat cacat atau menodai tauhid yang ada pada diri setiap muslim. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dalam masalah agama. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam kesempatan ini kami menghimbau diri kami dan segenap kaum muslimin, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama, dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan juga dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Orang-orang yang terbaik, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan di antara ilmu Al-Quran yang paling utama, bahkan menjadi inti daripada ajaran, ajaran seluruh kitab suci, yaitu ajaran Tauhid, yang merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia, yang menjadi misi dakwah seluruh para nabi dan rasul, dan menjadi materi dakwah yang paling penting, yang paling utama, yang semestinya kita perhatikan, karena Tauhid itulah yang menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam surga, dan menjadi sebab seorang itu terselamatkan dari kekalnya azab di dalam api neraka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.